Babat Tanah Leluhur Kali ini dalam episode ke-13 dengan judul Fajar Menyingsing di Bumi Mataram Naskah disusun oleh Tisar Sponsen Ide cerita Cece Suhyar Teknik dan montase Yadi Enos Musik oleh Haris Sabar Dengan sutradara Thomas Agi pada seri yang ke-13 ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Chris Ulspon sebagai Raden Sakapalwaguna, Idris Apandi sebagai Prabu Sora, Wenda Lubi sebagai Resi Amista, Moko sebagai Landayar, Yuli sebagai Cempaka, Rio Sempana sebagai Raden Purbaya, Asdi Suhastra sebagai Mamang Kuraya, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Anting Wulan dan Raden Sakapal Wakuna tengah bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan mereka menuju Gua Larang. Dan tanpa mereka ketahui, dua pasang mata dengan geram memperhatikan mereka. Lalu apa yang sebaiknya kita lakukan, Amista? Ah. Oh. Ya, kita tidak dapat mendekatinya lagi saat ini. Apalagi menempurnya. Uh, tapi tuanku, hmm. hamba mempunyai sebuah rencana yang luar biasa. Sebuah rencana yang jitu. Apa itu, Amista? Hmm. Marilah kita tinggalkan tempat ini. Kita jauhi saja mereka. Hmm. Ya. Yeah. Baiklah, mari. Nah, kita sudah berada cukup jauh dari mereka. Katakanlah apa rencana kita selanjutnya, Mister. Sebelumnya tidak pernah terpikir oleh hamba untuk melakukan hal seperti ini. Hamba terlalu yakin dengan kepandaian yang hamba bawa dari tanah seberang, dari negeri leluhur hamba. Ah, tapi sekarang, saat kita menghadapi suasana seperti ini, hmm, menghadapi orang-orang yang memiliki kekuatan yang jauh lebih tinggi dari kekuatan kita. Tidak ada salahnya kita melaksanakan cara ini. Ya, tidak ada salahnya. Ya, tapi apakah caramu itu? Kau belum juga menceritakannya padaku. Tentu tuanku masih ingat dengan bocah setan itu. Hmm? Bocah yang memiliki kekuatan dewa. Hmm, purba. Purbaya, putra dari Aji Konda. Iya. Kita akan meminjam tangannya untuk membunuh Sanjaya. Untuk mendapatkan kembali Galuh. Ah, mungkinkah? Apakah itu bisa? Bagaimana rencanamu itu, Amista? Bisa. Bisa, tuanku. Akan tetapi untuk sementara, kita akan mempelajari kemungkinan dan keadaan mereka di sana. Di Karang Sedana. Oh, tuanku. Marilah untuk tidak membuang-buang waktu. Kita ke Karang Sedana sekarang. Hamba akan menguraikan semua rencana hamba sambil menuju ke sana. Uh, iya, uh, baiklah. Ayo, dan cepatlah. Jangan membuatku menjadi semakin penasaran. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Sudahlah Wulan, sebaiknya kau tinggalkan saja kuda itu. Kita berlomba lari cepat seperti biasanya. Dan dengan demikian, perjalanan kita akan menjadi semakin cepat tiba di sana. Baiklah kakak, mari kita berlomba. Hup. Demikianlah kedua remaja itu dengan tawar yang berlari cepat berdampingan menuju Kuala Larang. Sekarang marilah kita kembali mengikuti kisah dari Raden Purbaya yang telah lama kita tinggalkan. Pada kisah yang lalu telah diceritakan, Cempaka dengan hati berat menerima putusan dan kehendak dari Aji Konda untuk menikah dengan seorang bangsawan dari Karang Sedana. Tiga tahun telah berlalu masa perkawinan mereka, dan selama masa-masa itu hubungan antara Raden Purbaya dan Cempaka menjadi kian renggang. Dinda Cempaka. Uh, uh, uh, kau, kau Kandalandayan? tidak menyangka kau akan terkejut seperti itu. Uh, kau melamun kembali. Iya, aku aku terkejut, tapi aku tidak melamun. Uh, aku sedang memperhatikan bunga-bunga di taman ini. Uh, lihatlah itu, Kakang Landayan, Soka, indahnya bunga-bunga itu. Um, apakah Kanda menyukai bunga itu? Iya, aku menyukai bunga Dinda. Tapi tentu saja tidak sebagaimana kau. Kau adalah seorang wanita. Sentuhan perasaanmu terhadap bunga berbeda dengan aku laki-laki. Ah, sekarang marilah kita masuk, Dinda. Kau belum makan siang. Lihatlah, hari sudah menjelang sore. Panas mentari siang hari sudah mulai menurun. Um, uh, uh, Kanda makanlah. Aku belum lapar. Kau akan sakit jika membiarkan dirimu seperti ini. Jagalah kesehatanmu. Uh, aku tidak apa-apa, Kanda. Um, uh, baiklah, mari kutemani Kanda untuk makan. Uh, maafkan aku, Kanda. terlalu baik untuk diriku. Kau mau mengerti dengan keadaanku. Oh, tapi, tapi aku, aku telah mengecewakanmu. Maafkan aku, Dayan. Dua tahun lebih aku telah mengecewakan dirimu. Oh, maafkan aku. Ah, Jangan melamun saja Dinda Cempaka. Hmm? Kau makanlah walaupun hanya sedikit. Hmm, ini. Hmm? Eh, terima kasih Kanda. Hmm, kau kau baik sekali. Eh, terima kasih. Makanlah. Nanti kita akan berbicara. Eh, berbicara? Hmm, berbicara apa Kanda Landayan? Um, ya kita bicara sesuatu tentang kita, tentang diri kita. Hmm? <laughs> Jangan memandangku seperti itu. Lihatlah piring dan makanan yang berada di atas meja. Dia sudah mengharapkan sekali untuk kau sentuh. Hmm? Uh, uh, mm, kanda saja yang makan. Mm, aku, uh, aku, aku benar-benar tidak mempunyai selera. Uh, makanlah kanda. Ah, baiklah. Jika begitu kita bicara saja. Kita ke Serambi. Uh, eh, tapi Kandalandayan belum makan. Makanlah dulu. <laughs> Seleraku pun tiba-tiba lenyap, Dinda. Marilah, kita bicara dulu. Uh, maafkan aku, Kandalandayan. Uh, eh, mungkin aku mengecewakanmu. Aku aku tidak dapat menjadi seorang istri yang baik bagimu. Uh, maafkan aku, Kanda. Marilah kita ke Serambi. Mari. Uh, di tempat ini kita akan berbicara mengenai hubungan kita selama ini. Dinda Cempaka, aku mengerti. Aku tahu Aku tahu semua hubungan kalian. Oh, oh, Kanda Landayan, oh, apa maksud Kanda? Aku tahu semua hubunganmu. Dan aku mengerti apa maksud dari Baginda Aji Konda menikahkan kita berdua. Jika sampai sikapmu seperti ini padaku, itu adalah karenanya. Uh, Karena sikap Baginda yang tidak adil kepadamu, uh, kepada kita. Uh, aku... Aku uh, aku uh, tidak Kanda. Uh, aku tidak apa-apa. Uh, Baginda Baginda telah memutuskan yang terbaik. Aku tahu. Kalian berdua mempunyai hubungan khusus. Kalian berdua saling menyinta. Uh, oh, landaian Landayan. Kau tidak perlu menyembunyikan itu semua. Aku mengerti banyak tentang dirimu. Banyak sekali. Mungkin jauh lebih banyak dari dirimu sendiri. Apa maksud Kandalan Dayan? Uh, eh, tidak. A aku tidak bermaksud apa-apa. Hanya satu yang harus kau ketahui. Walaupun kita telah menjadi suami istri, walaupun kini aku telah mencintaimu dengan sepenuh hati, tapi... Uh, Aku tidak pernah ingin memaksakan kehendakku. Aku tidak memaksakan engkau untuk mencintaiku. Landayan, kau, kau baik sekali. Aku, aku telah mengecewakanmu. Dinda, aku ingin sekali menolongmu. Tapi itu tidak mungkin, Dinda. Kau tentu mengerti sikap dan keputusan Baginda yang tidak bisa dielakkan maupun dirubah. Biarlah kita lihat saja. Yang agunglah yang kelak akan merubah dan menentukan akhir dari cerita perkawinan kita ini. Maafkan aku, Kandalandaya. Sudah lama sekali kau tidak berlatih, berburu, ataupun keluar dari istana ini. Pergilah, Tinggalkanlah istana ini beberapa saat. Tentu kegundahan hatimu akan terobati. Iya, Kanda benar. Aku, aku akan berlatih sore ini. Uh, aku akan mencoba menemui kakek Mamang Kuraya di gubuknya di pinggiran hutan. Eh, maafkan Kanda, aku akan beristirahat apa itu? Masuklah. Oh, kau Purbaya. Kau datang lagi. Kau masih ingin berlatih lagi? Hmm? Iya, Kek. Saya ingin berlatih lagi. Ah, kini kau sudah remaja, Purbaya. Jadi persoalan-persoalan yang dahulu belum kau kenal. Persoalan-persoalan yang dulu belum kau jadikan masalah. Kini rupanya menggulung dirimu, meluluhkan semangatmu. Ah, anak muda, anak muda. Baiklah, duduklah purbaya. Hari masih terlalu siang. Udara di luar masih panas. Duduklah dulu dan kita berbincang-bincang sedikit. Hah, Hoya, oh di mana Cempaka? Kau tidak bersama-sama dengannya. Hmm? Heh, kau diam saja. Apa kau tidak mendengar pertanyaanku, Purbaya? Uh, uh, uh, Kak Cempaka, hmm. Kak Cempaka, uh, saya tidak tahu, kek. Saya berangkat sendiri dari istana. Oh, <laughs> kalian ini lucu, lucu sekali. Kalian pernah menjalin persahabatan yang baik. Mengapa gini kalian jadi saling berdiam diri? Purbaya, aku bertanya padamu. Mengapa kau menjauhi Cempaka? Hmm? Uh, sa saya tidak menjauhinya, Kek. Hmm. Hmm, mungkin Kak Cempaka yang ingin menjauhi diri saya. Oh. <laughs> Ketika aku tanya cempaka, jawabannya tidak berbeda dengan jawaban. Kaulah yang menjauhinya katanya. lucu. Kenapa kalian jadi saling menyalahkan? Hmm? <sighs> Aku sangat menyayangkan hubungan kalian. Seharusnya kalian tidak berlaku seperti ini. Tetaplah bersahabat. Bukankah semula tiga tahun yang lalu kalian di tempat ini juga telah memutuskan untuk menerima keputusan Aji Konda ayahmu itu? Hah? Janganlah saling menyalahkan. Cempaka tidak bersalah. Sedikit pun aku tidak melihat yang salah dalam sikap dan perbuatannya. Hah? Demikian juga dengan kau. Keadaanmu saat ini memang berat, Purbaya. Kau tidak bisa menolak keinginan ayahmu yang mempunyai alasan cukup kuat dan bisa dipertanggungjawabkan. Hmm? Sudahlah, Kek. Saya mengerti semua itu. Saya datang kemari justru ingin melupakan semua itu. Saya ingin kembali melanjutkan menuntut ilmu dari kakek. Saya ingin berlatih kembali. Oh, iya, iya, iya. Bagus, bagus. Bagus jika demikian, berubah. Agaknya Dewata telah mengembalikan semangatmu. Ah, masuklah Cempaka. Jangan hanya berdiri saja di muka pintu. Ayo, masuklah. Ah, ah duduklah. Ah, <laughs> kau juga tidak berbeda dengan Purbaya. Datang dengan sikap yang kekanak-kanakan seperti itu. Sikap seorang kanak-kanak yang bersusah hati karena kehilangan boneka kayunya. Hmm? Ah, ayo, duduklah. Hmm? Hmm, aku aku ingin berlatih kembali, Kek. Ah. <laughs> Hampir tiga bulan kalian tidak datang kemari. Ini dengan tiba-tiba sekaligus kalian datang. Ah, betapa bahagianya hatiku. Betapa bahagianya. Kukira kalian telah melupakan diriku. kakek. Ketahuilah, cucu. Semua kepandaian yang kumiliki telah kalian kuasai dengan baik. Kalian telah memiliki segalanya. Uh, tapi kami merasa belum menguasai apa-apa yang telah kakek berikan. Kami masih memerlukan bimbingan kakek. Benar, kek. Saat ini secara persorangan mungkin aku masih sanggup mengalahkan kalian. Hmm. Tapi jika kalian bertempur berpasangan, kepandaianmu itu sangat luar biasa. Agaknya semedi dewa gila dan kelelawar sakti adalah dua aji kesaktian yang dapat dan sangat baik untuk bertempur secara berpasangan. Dan kincir metu tingkatan ke-10 juga telah kalian kuasai. Nah, berlatihlah lebih sering lagi. Ah. Aku sangat menyesalkan jika kalian berdua tidak saling bicara. Ah, Raden Purbaya dan Cempaka terlonjak kaget ketika melihat Mamang Kuraya mengerang kesakitan. Nah, para pendengar sekalian, apakah yang akan terjadi dengan Mamang Kuraya? Dan bagaimanakah dengan kisah cinta kedua remaja tersebut? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah babat tanah leluhur ini dalam episode ke-13 Fajar Menyingsing di Bumi Mataram yang dipersembahkan oleh Bombat, Prokol, dan Entrostop bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa. pada seri yang ke-14 ini menampilkan Yuli sebagai Cempaka, Rio Sempana sebagai Raden Purbaya, Moko sebagai Landayar, Asdi Suhastra sebagai Mamang Kuraya, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Raden Purbaya dan Cempaka menjadi cemas melihat kakeknya Mamang Kuraya tiba-tiba saja mengerang kesakitan. Oh, kek, ada apakah? Oh, mengapa kakek jadi seperti ini? Oh, kek. Mungkin, mungkin karena tubuh ini sudah terlalu rapuh. Sekarang hilang sudah rasa sakit itu. apakah kakek sudah sering merasakan sakit seperti ini. Ya, hampir dua atau tiga hari terulang. Dan datang rasa sakit seperti tadi. Ah, tapi sudahlah. Kalian tidak perlu mencemaskan diriku. Berlatih sajalah. Uh, uh, hari ini kami tidak jadi berlatih. Ah. Biarlah, besok saja, kek. Uh, bukankah Kau juga begitu, Adi Purbaya? Iya, Kak Kami akan berlatih besok sore, Kek. Oh, sebaiknya kakek ikut bersama kami ke istana. Di sana kami akan dapat menjaga dan mengurus kakek. Benar, Kek. Marilah tinggal bersama kami di istana. Oh, apa? Apakah aku tidak salah dengar? Oh, jika aku tinggal di istana, akan kacaulah segala-galanya akan rusak segala macam tatanan dan aturan yang telah ada. Apa maksud kakek? Ah, bukankah tadi kalian mengatakan akan merawat aku? Akan merawat diriku yang sudah tua ini? Oh, iya, benar, kek. Hmm. Di istana kami akan dapat memperhatikan kesehatan kakek. Ah, mana bisa, ah, mana boleh. Kau adalah putri angkat dari Aji Konda yang selalu dipuji sanjung oleh penduduk dan juga kalangan istana. Dan kau Purbaya, <coughs> kau seorang calon raja, seorang putra mahkota. Bagi setiap orang dan bagi setiap kaula, raja mempunyai suara dan kedudukan yang hampir tidak beda dengan dewa. Lalu jika aku berada di sana, Kau akan merawatku. Oh, mana bisa, mana boleh seperti itu. Aku menerima perlakuanmu sekarang ini karena kalian berada di tempat sunyi. Dan ini tidak boleh sampai tersiar dan sampai ke telinga penduduk Karang Sedana. Kalian adalah orang-orang yang patut mendapat sembahan. Jika memang itu kesulitan kakek, saya dapat memerintah para pelayan dan dayang yang melayani kakek. Ya, sudah, sudahlah, percayalah. Aku sanggup untuk merawat diriku sendiri. Ya, kembalilah pulang jika memang kalian tidak ingin berlatih. Oh, mm, tapi kek, uh, mm. saya masih ingin merawat dan menjaga kakek. Ah, Raden Landayan lebih patut kau perhatikan daripada diriku, Cempaka. Kembalilah pulang. Suamimu akan menjadi cemas jika kau terlalu lama meninggalkannya. Uh, uh, saya sudah minta izin darinya, kek. Uh, bahkan uh, dialah yang mengingatkan saya untuk berlatih kemari. Oh, beruntunglah kau mendapatkan suami yang mempunyai sikap dan pengertian seperti itu. Ah, kembalilah kau dan kau juga Purbaya. Ah. Baiklah, Kek. Hmm. Baik-baiklah menjaga diri, Kek. Iya, iya. Ah, aku pulang dahulu, Kak Cempaka. Ah, aku aku juga permisi, Kek. Ah, iya, iya. Eyang Widi, mengapa bisa terjadi seperti ini? Mengapa dua remaja yang seharusnya bersatu kini berpisah dan saling menjauhkan diri? Oh, apakah benar akan demikian jadinya? <laughs> Ah, apakah telah sirna kekuatan agung dan suci dari dalam tubuh mereka? Dua kekuatan agung yang seharusnya bersatu. Ah, tidak mungkin. Tidak mungkin. Aku yakin kekuatan agung dan suci itu masih berada di dalam tubuh mereka. Ya, ya. Aku yakin mereka berdua akan bersatu. Ah, ya, mereka berdua akan bersatu seperti yang diceritakan Landayan kepadaku. Ah, semua pasti telah diaturnya. Semuanya pasti akan berjalan sesuai dengan kehendaknya. Ah, oh, ada seseorang di luar. Ah, siapa di luar? Saya, Kek. Saya kembali membawakan sedikit makanan untuk kakek. Ah, Masuklah cempaka. Ah, saya membawakan pisang hutan ini untuk kakek ah. eh, dan dua buah kelapa muda untuk penawar haus kakek. Ah, iya, iya, iya. <coughs> Terima kasih cempaka. Terima kasih. letakkanlah di sudut kubuku itu. Oh, dan kau boleh kembali pulang. Hmm. Mengapa kau masih juga berdiri di situ? Hmm? Kembalilah cepat, Cempaka. Hah? Apakah kau ingin menjadi seorang istri yang tidak berbakti? Hah? Menjadi seorang istri yang tidak mengenal tugas utamanya terhadap suami? Hah? Eh, kenapa? Hah? Saya, saya kembali ke... Ya, ya, ya. Mendengar terpaan kata-kata dari Mamang Kuraya, Cempaka tersentak dan Isa pun terdengar yang kemudian disusul oleh detak langkahnya menjauh, meninggalkan gubuk kakeknya. Mamang Kuraya menghela nafas dalam-dalam dan kembali digelut oleh lamunan-lamunan yang tidak pernah dapat terselesaikan. Sedangkan Cempaka kembali mengurung diri dalam kamarnya. Dinda Cempaka. Bolehkah aku berbicara denganmu? Dinda Cempaka. Mengapa kau terus saja mengurung diri, Dinda? Baru saja aku bertemu dengan Ayahanda Prabu. Beliau menanyakan tentang dirimu. Aku tidak mengurung diri, Kanda. Pintu ini tidak kukunci. Masuklah, Kanda. Baiklah. Bagaimana, Dinda? Apakah kau ingin menemui beliau? Ayahanda Prabu. Uh, apa? Apakah beliau memanggilku? Uh, tidak. Beliau tidak menitahkanmu untuk menghadap. Beliau hanya mengatakan rindu kepadamu. Beliau jarang melihatmu akhir-akhir ini. Oh, bukankah setiap akhir pekan aku bertemu dengan Ayahanda pada setiap jamuan makan keluarga istana? Iya, itu yang dikatakannya. Beliau hanya dapat bertemu dan melihat dirimu hanya pada perjamuan makan keluarga istana. Oh, mm, apakah hanya itu yang ingin Kandalandayan sampaikan? Dinda Cempaka, apakah kau tidak mengharapkan kehadiranku? Uh, tidak, Kanda. Uh, aku hanya ingin menyendiri di sini. Uh, aku akan datang ke kamar kita nanti saat makan malam. Uh, nanti kita akan makan malam bersama, Kanda. Dinda, sekembaliku dari bilik utama, lewat di depan bilik Raden Purbaya. Uh, entah karena kealpaan pelayan dalam, entah juga karena Raden Purbaya sendiri. Uh, aku menemukan sebuah rontal yang tercecer. Oh, rontal? Hmm, apakah ada sesuatu yang tertulis di dalamnya? Iya, dan aku pasti ini adalah tulisan dari Raden Purbaya. Ini, kau lihatlah. Agaknya sebuah puisi. Apakah itu tulisan Raden Purbaya? Iya, ini adalah tulisannya. Tulisannya. Serasa rusak rasaku dalam rangkuman roda. Gamang rasaku dalam rangkuman kelam Masa remaja meremas ragam rahasia, membelit, melingkar, bagai rantai menjerat seluruh tubuh. Sungguh sempit dan sesak bilik istana. Sungguh pelit serasa sang masa. Cintaku makin jauh menghilang. Pintaku makin jauh melayang. Wajahnya yang ayu, yang dahulu singgah di jendela hati, kini yang ada hanyalah sesabit bulan sempit. Suram, samar, dan sepi. Tak ada riuh seperti dulu. Tak ada mimpi indah yang kerap datang mengobar rindu. Sepi kosong hitam kelam, resah gelisah. Entah dia akan datang kembali menjenguk jiwa ini. Kekasih, kekasih, kekasih, kekasih. Dia begitu merindukan dirimu. Kalian memang sepantasnya bersama-sama. Uh, uh. Kau, kau bicara apa, Kandalan Dayan? Oh, ini, ini memang tulisan tangannya. Oh, tapi dari mana kau dapat menduga segala keresahan jiwa dan hatinya adalah karena aku? Jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan, Kandalan Dayan. Tidak perlu kau menyembunyikan segalanya, Dinda. Oh. Aku justru mengharapkan satu saat kau akan dapat bersatu dengannya. Oh. Dengan kekasihmu itu. Oh. Aku aku adalah istrimu, Kanda. Tidak. Jangan kau sebut-sebut lagi namanya. Tinggalkan aku sendiri di sini, Kanda. Biarkan aku sendiri. Baiklah. Baiklah, Dinda. Kau harus mengambil keputusan. Bicarakan dengannya. Bukannya tenggelam berlarut-larut seperti ini. Kembalilah beristirahat jika kau sudah tenang. menyebabkan hati rindu kian bertambah. Betapa indah jika ada sekuntum puspa murni jadi hiasan hati yang sepi. Hmm. Malam ini entah mengapa tiba-tiba saja aku ingin bertemu dengan kakek. Tiba-tiba saja aku ingin Alangkah sejuknya kesepian dalam hutan ini. Pantas kakek tidak ingin datang ke istana. Kesepian hutan ini, kesejukan serta kasriannya tidaklah mungkin dibandingkan dengan istanaku di Karang Sedana. Hmm, aku akan menjumpainya. Mudah-mudahan kakek belum tidur dan aku tidak mengganggunya. dan menegurku. Ataukah dia tidak berada di gubuknya? Baiklah, akan kulihat. gubuk. Sesosok tubuh yang telah dikenalnya dengan baik. Kakek! Apa yang telah terjadi? Kek! Kakek! Siapa yang telah melakukan ini? Siapa yang telah membuat kakekku seperti ini? Kakek! Raden Purbaya memutuskan tali yang mengikat leher kakeknya dan kemudian sambil terisak geram, ia memeriksa keadaan tubuh kakeknya. Dada kakek telah hancur oleh pukulan seseorang. Dan seluruh tulang-tulang remuk dibuat oleh bajingan kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Aku akan mencari pembunuhnya. Aku akan membalaskan semua ini. Kakek! Sambil terisak sedih, Raden Purbaya memondong tubuh kakeknya dan kemudian dibawanya pulang ke istana. Dan pada malam itu juga, seisi istana menjadi gempar oleh tangisan cempaka yang meraung memecahkan kesunyian malam. Oh, <laughs> siapakah yang telah berbuat kejam seperti ini? Aku akan membalasnya. Aku akan membuatnya menyesal telah membuat kakekku seperti ini. Raden, katakan, apakah kau tahu siapa pembunuhnya? Apakah kau menemukan tanda-tanda di sekitar gubuk kakek? Ayo, ayolah, kita harus mencarinya. Kita harus mencari pembunuhnya. laki-laki tua yang telah dianggapnya seperti kakek sendiri mati dalam keadaan yang teramat mengenaskan. Prabu Ajikonda yang berada di sisinya mencoba untuk menenangkan Cempaka. Nah, para pendengar sekalian, apakah yang sebenarnya telah terjadi dengan Mamang Kuraya? Siapakah yang telah membunuhnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-13 Fajar Menyingsing di Bumi Mataram yang dipersembahkan oleh Bombat, Prokol, dan Entrostop bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.